Jimat punya cerita dengan judul Pocong Negeri Sakura. Cerita ini dikirimkan oleh Rian Hidayat dari Kapasan, Surabaya. Selamat malam pendengar Jimat Istana FM Bujinegoro. Malam ini aku akan menceritakan pengalaman misteri yang pernah ku alami. Begini cerita selengkapnya. Kejadian ini kualami pada tahun 2009 lalu. Saat itu aku adalah mahasiswa jurusan sastra Jepang yang ada di perguruan tinggi di Surabaya. Aku sangat bersyukur ketika mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke negeri Sakura selama satu semester. Untuk itu aku benar-benar mempersiapkan diri mulai dari segi keuangan hingga kemampuan komunikasi. Setelah tiba di sana aku menjalani program pertukaran pelajar di sebuah universitas yang berada di provinsi Ishikawa, lebih tepatnya di kota Kanazawa. Selama berada di sana, aku mempelajari budaya dan adat istiadat masyarakat Jepang. Aku begitu terkesan terhadap keramahan masyarakat di sana Suasana kampus juga cukup menyenangkan. Selain dari Indonesia, banyak juga mahasiswa dari negara lain seperti Amerika Serikat, India, Jerman, dan Afrika Selatan yang turut mengikuti kegiatan pertukaran pelajar bersamaku. Dari sini aku dapat membangun relasi sekaligus belajar tentang perbedaan budaya dari masing-masing negara. Walaupun demikian, aku tetap menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia dan menjelaskan kepada mereka yang ingin mengetahui lebih detail. Dalam mengikuti perkuliahan mahasiswa dan dosen di Jepang sangat disiplin. Apabila kuliah dimulai jam 7 pagi, maka setengah jam sebelumnya mahasiswa sudah berkumpul dalam kelas dan dosen memasuki kelas tepat waktu. Mereka benar-benar menghargai waktu. Selain menjalani rutinitas perkuliahan, aku juga berkesempatan untuk mengunjungi berbagai objek wisata sejarah yang ada di sana, seperti Kastil Kanazawa, Taman Bunga Kenroken, dan Museum Seni Myoryuji. Selama di Jepang aku berteman dengan kita, mahasiswi asal kota Bandung yang ikut sebagai perwakilan mahasiswa Indonesia, sama seperti aku. kami sedang memasuki waktu istirahat perkuliahan. Aku dan kita akan makan siang di kantin. Kami berpapasan dengan mahasiswa Jepang yang membagikan selebaran berisikan undangan untuk mengikuti pesta Halloween yang jatuh pada malam 31 Oktober. Setiap peserta yang datang di acara itu harus mengenakan kostum hantu, penyihir, dan makhluk-makhluk menyeramkan lainnya kami tertarik untuk hadir dan membicarakan tentang persiapan acara itu. Kamu punya ide pakai kostum apa? Hmm, apa ya enaknya? Gimana kalau hantu pocong aja? Itu kan hantu yang terkenal dari Indonesia. Jawabku sambil menyeruput kuah miramen. Wah, ide bagus tuh. Sekalian kita memperkenalkan pocong ke anak-anak Jepang ya. Betul, Git. Lagian, kalau aku pakai kostum pocong kan nggak perlu ribet buat nyari bahannya cukup kain putih aja sama make up wajah yang seram. Oke deh, masalah make up jangan khawatir. Nanti kamu bakal kupermak jadi seram. Mirip pocong beneran deh. Sip kalau gitu. Habis ini kita belanja kain sama keperluan make up ya. Setelah kami makan siang aku dan kita segera mencari perlengkapan yang dibutuhkan. Malam pesta Halloween pun tiba. Tepat tanggal 31 Oktober, para mahasiswa berkumpul di salah satu aula universitas yang sudah dipermak menyerupai suasana perkuburan. Mahasiswa dari Jepang banyak yang berdandan hantu-hantu khas mereka, seperti hantu wanita salju, semacam hantu kuntilanak dari Jepang dan hantu air atau kapal. Mahasiswa dari negara lain juga tidak mau kalah dengan berdandan menyerupai Dracula, vampir, mumi, dan Jiangxi atau vampir dari Cina yang suka melompat-lompat. Sedangkan aku tampil dengan percaya diri dengan kostum pocong. Tidak sia-sia kita mempermak wajahku menjadi seram. Banyak mahasiswa yang memuji penampilanku. Untuk menjiwai pocong, aku menirukan gayanya dengan melompat-lompat sambil memasak ekspresi menakutkan. Banyak yang mengajak untuk berfoto bersama dan terkadang respon mahasiswa dari negara lain cukup lucu. Ada yang menganggapku seperti permen bungkus yang menyerapkan. Dasar ada-ada saja. Walaupun Halloween adalah tradisi masyarakat barat seperti Amerika dan Eropa, tetapi remaja Jepang juga cukup antusias dalam merayakannya. Acara pesta Halloween berakhir tepat jam 10 malam. Aku dan kita kembali ke penginapan mahasiswa dan bersiap untuk beristirahat. Ah! biasanya. Umumnya mahasiswa lain sering bercakap-cakap sampai larut malam. Kali ini sudah pada tidur semuanya. Mungkin pada capek semua nih anak-anak. Pikirku dalam hati. Begitu sampai di kamar aku segera mandi dan membersihkan diri. Sekitar jam 11 kurang aku merebahkan tubuh di kasur. Sebelum tidur lampu kamar aku atur dengan pencahayaan remang-remang karena aku tidak suka cahaya terang yang menggangguku beristirahat. Ketika sedang asik tertidur, tiba-tiba aku terbangun. Samar aku melihat ada sosok bayangan putih di depan lemari pakaian. Aku mengucek mataku dan kuamati lagi dengan jelas. Setelah ku perhatikan, Astagfirullahaladzim! sosok tubuh berbungkus kain kafan lusuh dengan wajah mengerikan berdiri memandangku. I, i, itu pocong, ya eh, itu benar-benar pocong. Jantungku berdegup kencang dan tubuhku gemetaran. Aku segera menarik selimut dan menutupi wajahku. Tapi anehnya, saat aku memeluk guling di sampingku, tiba-tiba guling itu seperti bergerak-gerak sendiri. kenapa ini? Setelah ku perhatikan ternyata guling yang aku peluk itu berubah menjadi wujud pocong dengan muka rusak penuh belatung dan mata melotot ke arahku. Masya Allah. Kala itu tubuhku terasa kaku dan sulit digerakkan. Tatapan mengerikan pocong itu seolah menghipnotisku sehingga tak mampu berbuat apa-apa. Aku berteriak histeris. Seketika itu aku tak sadarkan diri. Aku tersadar saat matahari sudah beranjak tinggi. Ku amati lingkungan kamarku termasuk guling yang ada di kasur. Semuanya normal-normal saja. Syukurlah pocong itu sudah pergi. Walaupun demikian aku masih tidak percaya Di negara Jepang aku masih bisa dihantui makhluk seperti pocong Aku segera menelpon ibuku di Surabaya Makane le, ojo tak kabur Sing eling marang Gusti Allah Ojo lali sholat, zikir karo ngaji Masih kowe ono ning Jepang sing jenenge setan yuk bakal gudu menungso gawe wujud sak elo Le. Ini menjadi pengalaman yang menyeramkan sekaligus membawa hikmah bagi saya agar selalu berhati-hati dan memikirkan dulu perbuatan yang kita lakukan. Itulah singkat cerita jimat untuk seluruh jimatres-jimatres dimanapun Anda berada. Salam jimatres, salam misteri.